الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون Wakadzalika lan kaya mengkono-mengkono nikmat. Eka in amina tegese kaya oleh paring nikmat ingsun alaihi ing atase Yusuf. Ingsun paring nikmat bil kholasi kelawan bebas minal sijni saking penjara makarna gawe posisi ingsun gawe tamkin ingsun gawe kedudukan ingsun makarna gawe kedudukan ingsun di Yusuf maring Nabi Yusuf fil ardi ing dalam bumi ardi misra tegese bumi Mesir ya tabawwa minha haitsu yasha Ya bawa uli soman bersopo Yusuf yang diru tegese manggon sapa Yusuf minha saking ardi tu ya tahu sekirane karep sopo Nabi Yusuf. Anane kemana saja bebas saja. Bada diki sausi kerupekan wal hapsilan ditahan. diki tahu sausi kerupekan wal hapsilan di penjara. Wafil kisah tilan iku dalam cerita utawi ana cerita ngene. Wafil kisah tilan iku ing dalam cerita utawi ana ngene. Anal malika tak temne raja. Anal malika tak temne raja iku tawajja, iku madhep sapa raja, memanggil menghadap sapa raja. Wa qatama bulan ngekei gelar sapa raja ku ing Yusuf, wa lah bulan ngangkat sapa raja ku ing Yusuf. Maka al azizi dadi gendine al aziz ketfir ini sing bojone Zulaikha wa ajala lan mecat sopo raja hu ing al aziz wa matalan mati sopo al aziz baju sausi dipecat Fajal wajah mongko ngawekno sopo al malik Yusuf imro imro'atahu ing bujune al aziz Fawa jajaha mongko metu sopo Yusuf ha ing imro'atahu ajro'a ingkang ijek perawan ngadir no sopo sapa kau utawi sopo ajro' lagu krono Yusuf atau lagu maring Yusuf alas ini anak loro Wa qamalan direkno sapa Yusuf al-adla ing keadilan di Misra ala Mesir. Wa kana lan dadi tunduk lagu mari Yusuf apa arika apa pira-pira pemimpin ngeri ke pira-pira bulu maksudnya pira-pira rakyat utawi pira-pira masyarakat. Nusibu paring sapa Insun bi rahmatina kelan rahmat Insun man ing wong nasau kan sano Insun ing man. Wala nudi ulah ora nyonya insun adrol sinina ing ganjarane wong sing lakoni kesat. Wala ajrul akhirati yektine utai upaya akhirat, ganjaran akhirat iku khairun api apik min ajri dunya tinimbang upaya dunya. Lilladzina kusti amal kang padha iman sapa ladina wa kanu lan dina sapa ladina fi iku podo takwa sapa aladina. Pon iki mulai cerita dulure Nabi Yusuf. Watapola taman sing opo sinul peksi, opo tahun-tahun pakekle. Wa opo balan mengenani opo tahun pakekle, opo al-kubtu, ardo kanan ing daerah kanan. Ini ku daerah Nabi Yaakob. Wasami lansam. Wajah ikhwati Yusuf, wajah ala sapa toko ikhwati Yusuf agrobro diure Nabi Yusuf, ila bunyamin kecuali bunyamin. Liam taruh supaya podo nempur sapa ikhwati Yusuf, nempur beras, nempur makanan pokok. Lama balakum semangsane temeka gum ing ikhwata Yusuf. Apa anak aji do misro sak temene penguasa Mesir iku yukti. Iku ngekei sapa aji do misro atau aman pakanan bisa maniki kelawan regane toa. Pada kalau mau manjing sapa ikhwa alaihi ngatasi Yusuf. Pak Arab kamu kalau bisa ngenali sopo Yusuf hum ing ikhwa. Anahu tak tahu ikhwa ikhwa tuh dulu Yusuf. Tapi wahum halil ti ikhwa dulu Yusuf lagu maring Yusuf lu mungkiru naik ora kenal kafe layak iku nahu tegese ora kenal sapa ikhwan ing Yusuf mergo tibu di ahdihim krana suwene matane ikhwan lan Yusuf dihi ketemu lawan Yusuf wa dzalihim lan nyangkone ikhwan halakau ing matine Yusuf Fakal lamu mongko padha ngomongi sapa ikhwan ing Yusuf bil Ibraniati lan bahasa Ibrania Pakola mongko dawuh sapa Yusuf kalmu kiri kau dene wong sing ora kenal alihi ing atase ikhwan dawe ngaten ma akdamakum di. mau dewa kowe ku akdama iku iso nekakno apa man ing sira bila di ing piro piro negara ingsun lu mau apa padha ngucap ikhwah lil miro krono nomor nomor makanan pokok pulaan makanan pokok lu mau dawuh sapa Nabi Yusuf la'allakum uyunun menawa sira kabeh uyunun ku mata-mata Kalau padha ngucap sapa ikhwah ma'adallah kelawan nyuwun bau reksa ning Orang dawa Sopo Yusuf, famin aina antum. Famin aina mongko saking ndi antum te sira kabeh, kalu padha matur sapa ikhwan min bila jikana ana, saking negara kanan. Wa kuna te bapak kita Yakub Nabi Yuwa, iku Yakub Nabi Yuwa. Kala dawa Sopo Nabi Yusuf, walahu auladun ghairuhu. Walahu ana itu iku Yakub, walahu ana ta kedue Yakub ning dua kita. Walaku ana ta kedue Yakub awalat dene kira-kira anak berukum kang sakjane sira kabeh. Ono padha ngucap sapa iku anak amil. Kuna ana sapa kita iki ne acara kurola. Pada apa mongko ilang, mongko ilang sapa asoruna sapa dulur paling cilik kita. Galaka rupa sapa asoruna fil bari ya sing dalam daratan, ing dalam alam. Bukan. Wa kana lan ana sapa asoruna iku ahabana iku luwih kaseneng-senenge kita ilaihi maring aswarina. Pak jalan set sopo sapi dulu dulur kandunge asbun nangis. Fakta basa mongko ngeker sopo nabi Yakob bu eng sakit. Lihat salah supaya gawe seneng-seneng sopo Yakob biji kelawan sakit. Ya. biji kelawan sakit ini jamin. maksudnya. Andu sange Yusuf. anu sange asuri Pak Amar mongko perintah sopo Yusuf diinjalihim kelan mulia anon ikhwa wa ikramihim lan diinjalihim kelawan mangga no mangga no ikhwa wa ikramihim lan mulia anon ikhwa. Walama jalan dalam kemasan itu menuhi sopo Yusuf gumeng ikhwan bijah dihi nglawan bekal-bekal ikhwan. Eh wafat tegese nggoni sopo Yusuf lagu maring ikhwan kai lagu meng takeran takeran ikhwan maksudnya perbekalan sembako yang dibutuhkan sudah dipenuhi Mas. Kala mongko dawuh Yusuf, "Utuni nih akhil lagu min adiku. untuk nekano sirakabe nih Yusuf biasin bi lagu kedua sirakabe min abiku sanging bapak-bapak sirakabe. -bapak rupane dulur kandung Binyamin rupane Binyamin li alamat supaya ngerti ingsun sit kokum ing bener sira kabeh sima ing dalam perkara kultum kamu tak sira ala taro ana ta ora ningali sira ani satune ingsun ku ufi kunuhone ingsun alkaila ing takra maknane at utim mau kutim mu tegese nyempurnakno ingsun ku ing alkaila utimmu tegese nyempurna no ingsun song kata itmahu ing alkaila min ghairi batin lan tampung urang wa ana uta ingsun khairul murjilina wa api-api dat sing api-api e wong kang mosisekno tamu to sing ngurmati tamu Pak Ilham tak tuno kolam ora iso nekakno sira kabeh ingsun bihi kelawan Binyamin akhir sakit Pala kela mengkora ana takran mujud lakum kabeh sira kabeh iki ana sanding ingsun Aini rota tegese ora ana nempur iku maujud gak iso nempur beras karo iki. Wala taqrabu lan aja marak-marak sira kabeh ning. Gitu. Utai jawa wala taqrabu najud kunadi au oh, atun to den atokno alama kali para kaila ing atase ma kali falakara falakaila. Eh romu tegese den alang-alangi sira kabeh wala taqrabu lan ora iso marak-marak sira kabeh. Kalau pada matur sapa ikhwatan ora itu bakal ngeri ngera, apa ngerayu ingsun, atau ngeridu ingsun anu sangking ikhwa akhir laku min agaru ing bapak ay akhir laku min sana kita gitu tegese bakal tenanan neng kita abi ing dalam ngerayu ning sinten kita abi ing dalam isapik mana manane ngejak sakit minggu sangking agaru minggu ay min abihi wa inalan tak temne kita lapa ibu naik ini bakal lakoni kafe dan jika ing mengkono-mengkono ityanen Ityani akil laku nabikum. Maksudnya ngajak Binyamin. Wa qalan jauh toko Yusuf li fityani maring pira-pira pemuda atau pembantu Yusuf. Wa fi qira'atin ni fityatihi. Ai bil manihi tegese pembantu pembantu Yusuf. Ijalu gawe sira kabeh bido atagum. eh mata uangnya ikhwan. Alati rupani bidoa, dia kan kelawan nanti sama rutmiro kan jadi regane beras tapi regane tamran, regane tempuran loh. Wakana tak ono po aku itu daro di maju biro dirham. Mbok tiri halihim dalam kantong-kantong ikhwa, au untuk tegese kantong-kantong ikhwa. La ala gumno mno ikhwa ya arifuna ikhwa kenal sopo ikhwa yang ngikila ikila Idang wala guna likani bali sapa ikhwa ila ahli maring keluargane ikhwa. bapak para ulang padha nyelesaikan sapa ikhwa awiya tatu ing wadah-wadahe ikilah ikhwa. Lala menawa-menawa satemne ikhwa ya diuna bali sapa ikhwa ila maring kita. Li anakun koran satemne ikhwa Yusuf kula tasiruna ora padha ngalala sapa ikhwa imsakaha ing ngeker ning gone gitu. Falam maroda umum masane bali sapa ikhwa ila di marang bapak ikhwa rupane Yakub. Kalu mongko padha matur sapa ikhwa ya abana bapak kita. Muni ajen alang-alangi minaseng kita wa lewo apa takeran. Ilang kursilam orang untuk panjenengan aku ana ing kita ilahi maring Yusuf. Tapi dereng roh Yusuf ilahi maring Maliki Misra utawa Aji di Misra. Fa'asil mongko kula aturi nglepas panjenengan makna sertane kita aku ana ing kita. Nakal mongko iso naker kita binuh ni wal ya. Wa inna lan satamne kita wa sumarik antina iku la hafidu nabi iso jaga kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Yakub hal amanukum ana to iso merca insun kum ing sira kabeh alihi ing atase Binyamin ta akil lakum min ajana. Illa kama amin tu kecuali kaya oleh percaya insun kum ing sira kabeh ala iki ing atase dhuwure Binyamin Yusuf kete Yusuf min qablu sang sedurunge iki. Tawa kepaltung hale teman-teman lakoni sira kabeh di iklan Yusuf main perkara paltung kang lakoni sira kabeh. Fakau mongko te apa itu turun dua api, apa nih hafidon jaga nih, utawa hafidon jaga nih, sebagian kira hafidon, tapi kira atin hafidon, tamjisun ku tamjis, kakau lim lillahi daruru farisa, lillahi gawe wong, kemampuannya apa apa nih daruru gawe nih wong, gawe apa, mata air wong, maksudnya asupan gizi ini susu apa nih farisan, tukang numpak nih maksudnya ahli, ahli berkuda, wawa te apa itu akam roh ini sing paling melas, saat cuma kata harus sopo insun ayam menaik ke paring sopo Allah, bihik dihi kelawan jogo ning Yusuf. Bon sini kalau bon cerita setting pokok e cerita nih. Pokoknya waktu ini mulai mulai cerita mulai akhir. Jadi ku dulur dulur Nabi Yusuf mulai kuwelek. Jadi ku Yusuf saya dari PM, jadi perdana menteri tentang Mesir. Ini ku raja ini namanya Royan bin Walid. sini Royan bin Walid. Nah, dulu posisi Kesbirto Al-Aziz ini namun yang Perdana Menteri. Sekarang Perdana Menterinya dipecat gara-gara kasus fitnah ini. Dipecat. Saat ini tinggal di Perdana Menteri Sinten Raja Rajanya tetap Royan, Royan bin Malik. Bin Walid, Royan bin Malik. ini yang perlu itu cerita malam di sini sing terkait kalian sunatullah. kenapa satu-satunya surat yang cerita Nabi detail dan lengkap itu hanya surat Yusuf. Jadi lihat-lihatnya cerita Nabi Hud, Nabi Shu'ab, Nabi Musa itu berserakan di beberapa surat dan untuk menjadi urut sebagai cerita untuk niku min ayatin mutalafikoh jadi diambil dari ayat ini ayat ini ayat ini itu baru menjadi cerita Allah utuh tapi khusus Yusuf niku surat satu surat ceritanya penuh, penuh utuh. Jadi mulai kecil sampai di sio-sio dulu sampai jadi nopo Ini penting kalau akan ya. Ternyata ini dulu sesuai dewi para ulama satu cerita yang fenomenal itu menjadi fenomena ilayomil ya. Ini pun semula adalah bahwa Nabi Ibrahim ini pun gak ada anak namanya Nabi ya Nabi Ishak. Yes. Ibrahim gada putra namanya Sinten Nabi Ishak. Nabi Ishak gada putra Nabi Yakub. Ya, sing terus jadi gereja-gereja Yakobus Yakobus itu sama kata apa? Yakub. Jadi Yakub niku nganti ain. Niku pun mergo bahasa Arab Yakub. Nak wong Ibrani dhewe namanya apa? Yakub. Jadi boten nenten aine napa? Yakub. Kasus Yahya itu barat jadi John. Jadi Daud jadi David. Sulaiman jadi Nabi Solomon. Jibril jadi Jibril dari itu <laughs> tadi jadi pemain-pemain bal. Mikael jadi Nabi Michael. Ini bintang satu. Jadi santri-santri sing fanatik bahasa Arab, ini gue ngerti. Jadi bahasa Arab, Quran, ini itu ngono. kan gak salah paham kalian Quran. Quranan Arabia, Quran itu didesain berbahasa Arab. Itu kata pakar-pakar bahasa, pakar-pakar bahasa. Kalau desain bahasa Arab, maka kalau ada bahasa Latin yang diarabkan, gitu. Paham, itu sudah dirombak menjadi bahasa Arab. Jadi wonten peluruan, wonten proses, wonten proses diarabkan. Nirwana gitu. Ada proses apa? Diarabkan. Ini penting kalau kolaborasi. Sehingga misalnya Musa, ya Amos, Sulaiman, Solomon, Daud, David, terus misalnya ya paling repot kita. Wong Arab nak darani Isa itu Isa, tapi sampai dulu muncul Isa sebetulnya. Munjid itu yang ngarang itu orang Nasrani. Jadi nerangkan Nabi Isa itu di bab Di bab Ya, ayo lucu. Gini ku yang iya sin walu Ya, nulis Ya sin mau an. Mergo dene nak mau ora Isa tapi Yesus. Mergo pentawak napa? tapi nak wis diceluk Isa, itu Isa versi Islam. Yaitu Isa bin Maria. Dengan status hanya Rasulullah. Ya. Sementara orang Kristen memposisikan Yesus Kristus. Sehingga menjadi yang dikarenakan orang Nasrani ngelakono itu tentang ya tentang nopo ya ini perlu dengan kembali. tentang nopo ya jadi lebihnya tentang Yesus bukan tentang Aida tapi tentang nopo ini benar kata dengan pulau sekali mukaddimah Ternyata betul yang dikatakan para ulama tafsir yang menjadi sejarah dunia niku kelompok yang ini ku mergi Nabi Yaakob gada anak sing paling sepuh, sing paling dihormati jenis Yahuda. Binati sing liwat Yahuda menjadi turunan secara genetik disebut bangsa Nomo Yahudi. Bangsa Yahudi ini pula yang disebut Quran disebut Bani Nomo Israel. Ya, disebut Dinem Israel. Nabi Ibrahim gak ada anak, mau Nabi Ishak. Terus gak ada anak Nabi Yakub. Yakub gak ada anak ya udah sabar balas ingat itu Israel sing sebagian sama gitu. Nabi Ibrahim sing wau jalur wau saking ibu Sarah. Jadi Sarah ibu jadi Nabi Ibrahim. Tapi mergo terkenal orang Yahudi sing jeneng-jeneng Sarah. itu jeneng Kristen, nggih jeneng apa? Padahal itu punya itu tentang sarang itu berjuni tentang Ibrahim dua bucu hajar Hajar manggen teng Mekah Melahirkan Nabi kita Ismail hasil semua kabilah jurbum Sing teng Mekah Niku bencana kalian Ismail Sehingga orang Arab asli Mesti turunannya Sinten Nabi Ibrahim Ibrahim lewat ismal. Niki Nanti sampai akan paham waktu. Niki pada kudu diterangkan bulat, sampai kono lho, mari wis ngomong kono. Jadi iki salah sampean, aku nerangno bulat mergo kowe kok bulat. Bulat itu kata katanya ya goblok. Goblok ora apa-apa. Goblok ora dosa, nek goblok Nah, Mun kertas panjenengan. Sehingga detail-detail cerita tentang anak-anak Nabi Yakub, itu sing ngerti anak putune dhewe. Ya saya niku sing saiki dadi bangsa ya Bu. Ya, utawa bangsa bangsa kita. Oh, cerita detail-detail. Nah sekarang era Nabi Muhammad, orang-orang ini tempat di Medina. Ya tempat tempat Medina. Ini rumah Nah, bareng tempat di Medina kok. Mat nak panjang kue Nabi tenang. Jadi asal tulis surat Yusuf itu ya bolak balik gara-gara dialek orang napa ya Gus. Ya, Mas nak nabi tenang, saya aku ceritani Yusuf, sing detail. Ya, hanya nabi ora ngeblek. Wong pas aku ora ya langsung mungkin generasi ini pun ratusan. Ora mau maca buku sejarah, mau mau mau saya Sebelum sejarah ora mau orang ceritanya, gitu. nah, ada Wong Yahudi roh, jadi berikutnya anak turun deh, pak. Kita turun kok bapak, bapak, kok bapak, sampai dok. Nabi Yakub, jubli di kota tes, kita tes Muhammad, Nabi tenang tau orang, nah, Nabi tenan ya ceritanya. Ya terus itu dari asbab nuzulnya surat Yusuf secara bentuk. Nabi Muhammad Son Mikano, Yusuf itu dulur paling disayang Yakub, dulu dulurnya berhenti. Barang berhenti dari Yahudi, dulur juga Yahuda, patenian. Lalu Yahudi wong apa ya? Mau sama juga gedeng Yahudi nemu. Ini kok anak turunnya Nabi pak. Ciri utama wong Yahudi ku sitok, dia itu gak musyrik. Jadi kelebihan wong Yahudi gak musyrik. Dia ada punya jurus trinitas. Pengirannya dia ini Yahweh Tom. Oh Yahweh ora orang Arab mojo ya apa kenapa? Ya. ya Mulane ra ono Quran kritik wong Yahudi bisa dosa sithik. Wong Yahudi pengirannya Ya, Yahweh anu itu ide besar, A besar, apa huruf kapital. Z A Z A H W E H Jawa Jawa itu orang Arab baca apa? Ya Allah. Ini tentang ngerti secara agama. Aku lepas nabi cerita. Barang Nabi Yusuf didrengkai ini karena sebagian dulu memang mati. Mungkin Yahudi religius. nama ini di sana kegedean. Kenapa? Jadi kalau ya saya saking sholat, nah ini aku gede dan dulu rapopo. <laughs> Mulai dicek uang nak tutup gede mesti. Tapi tak pernah jelas gak kuat, itu mau sunat tuh orang gitu. Jadi itu itu kali kamu gede nggak uang, nak buat cok, ini tutup Tapi agak misoi gak lego. Nanti kalau bisa seneng misoi ya, gitu. Sementara orang mati, kalau mereka kayaknya jadi ada tangan di sana. Tadi nak biasa meniwailah wailah. Ibu nak ditafsir bahasa Arab jangan cok. Wala. Lho nggih kiye-kiye nang manani wae lak wae aku sing jauh kanjeng Nabi bingung deh. Wis terkenal Nabi ku sopan nek ya, hadis. Wae lak wae sak. Bingung deh. Nah, cara kula nggih biasa mawon kanjeng Nabi ra matur ngene kok. Wonten sahabat terang Nabi ra paham-paham Nabi gedawuh sakilah ka umuk cek siale gua enggak anak kue <laughs> sakilah ka umuk cek siale gua enggak anak kue keterang kok gak paham Ya, ada Nabi dawa wa ilang wa ilang. Mana kalau termasuk ulama sing mari sini, <laughs> orang mari itu bane mari kita misal. Tapi kan orang yang mari, sebenarnya <laughs> ulama baru satu lambia orang sing apa? Orang rugi ini detail tahu cerita detail. Merkus dari bapak ke bapak sampai ke Nabi ya. Kanjeng Nabi tidak cukup punya referensi karena beliau terus di komunitas yang beda. Ini ku min duriati Ibrahim tapi min toriki sinten eh, Ismail. Jadi beda mbok, beda ibu. Kemudian masuk kabilah Jurhum sing tradisional disebut kaum jahiliyah, orang yang tidak terpelajar. Ini rumah yang disebut kaum umiyin. Umiyin maknanya umur, keibuan. Keibuan maknanya kocak cilik. Bobon bobon mbok-mbok artinya kocak cilik, raiso motor, raiso Kok gak mungkin Nabi di bahasa dulu, jadi bahasa umi, bohong. orang itu orang itu moco, orang itu Gue menemukan umi ya gak paham, Nabi umi ya kan gak tau paham. Pahamnya nggak tadi gitu loh, repot. Tapi mulamu nih, alat jin loh. Masih Nabi yang bingung, kita kok terus dua hasil surat Yusuf turun termasuk cerita dalam kini ya udah lah tak dulu sampai di wa al aku bi ya batil Aturan Yahudi itu orang-orang baik. Ketika mereka dosa tetap dua komitmen itu orang benar. Wataku min ba'dihi kauman solikin. Tapi gue nak berdosa, sumpah ya dosa lagi mana? Kita korupsi, karena nakal, gue ya dosa lagi. Wataku min ba'dihi kauman apa? Nah. Mereka jadi darah nabi, jadi darah apa? Jadi meskipun berhenti di Nabi Yusuf, tapi nak bermelang tiap no berhenti ini tetap cita ini. Waktu min ba'dihi kauman no sorry. Nanti setelah kita melampiaskan berhenti kita, itu kita kudu juga wong Keyakinannya para ulama, akhirnya ya jadi es yang menderengkai Nabi Yusuf. Tetap akhirnya jadi Nabi. Orang Rasul tapi tetap jadi No umpun, pun sirun firun min asroillah. Ini tenang. Lalu itu orang oh, generasi golongannya Nabi Musa, Nabi macam-macam. Dia tahu jatuh semua nanti mas. Terus macam-macam. Generasinya rakyat Nabi Musa ini yang Mesir. Kasus pertama Nabi Musa itu waktu selingkuh di Diselamat apa ya? Nanti saya itu lama Mesir, nah Mesir kali tarian terus, pasti kaget. Kasus pertama di Nabi itu urusan orang wong wedok. Dari kanca kula tengah akal-akal, Gus nak dino kudu tapi lara kalian perlu juga lagi kalau itu umumnya piye tanggung more. Lha kan ada penting-penting. Nak lo jadi langsung langsung dosa, tapi nek lewat TV dari rapat iya ya repot. Ibu koyo yang rugi, jadi bisa berdemo tapi orang blas gak tuh. Paham? Menjadi sejarah dunia. Kemudian Yakub sing lahir Yahuda menjadi dinasti yang berdomisili di Palestina. Sebagian teng Medina. Ya teng Nih, Ini sebagian terbudi Medina Lah yang di Medina ini yang kemudian sering diskusi di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adu sejarah kenabian. Ya adu sejarah kenabian. Ternyata Nabi Muhammad bisa Ketika Nabi bisa sebagian Yahudi terus iman. nggak mungkin tahu cerita itu Wong Muhammad Garroh Yura Isomoto kecuali dari wah. Nah, termasuk ceritanya yang detail ini. Detail masalah ketika kelaparan itu melanda kanan dari Nabi Yakub sampai Miro, apa nomor berat harus ke Ternyata yang sekarang jadi raja itu dulu Dewi. Fa'arofahu. Nabi Yusuf itu kenal kalau mereka juru. Tapi mereka-mereka sudah tidak yakin kalau itu Yusuf. Mereka mereka yakin Yusuf rumah. Ya terus, ya terus ceritanya maksudnya. lah, akhirnya Nabi Yakub saat dulu dulu mati Nabi Yusuf di Sepuro nggak ada masalah. Itu rata-rata ulama ini setelah itu saudara-saudaranya terjadi Nabi. Mengenai Nabi Daniel ini ruangan ben ngerti sejarah Nabi Daniel. Tapi nasibnya dia uang Wong sing dan Daniel Daniel rata-rata Padahal jeneng Nabi, Nabi Daniel, Nabi Samuel. Samuel ya, itu jeneng Nabi, tapi rata-rata sing iku apa? Iku bukti namun Islam kan bodohnya teman, Artinya saking bodohnya teman, seakan nama-nama itu tokoh Kristen. Padahal itu jeneng nama Nabi. Paham ya? Ya tapi kalau kita penjara anak sarang itu kalau engkau apa jeneng Kristen, padahal sarang itu punya ini tentang butirin ya, ya, apa itu. Malah ada pulau yang ada rumah, ya kina orang pulau masuk, merasa cepat masuk. Bagaimanapun dunia yang sudah rusak ini itu butuh tema agama, yaitu minimal ada tema surga, ada tema neraka, ada tema hisab. Nanti tiga agama ini tetap akan rukun sepakat melawan ateisme atau komunisme melawan paham bahwa nanti tidak ada akhirat, tidak ada kitab, tidak ada surga, tidak ada rokok. Bukan berarti kita mengakui semua agama benar, tetapi ini penting pelajaran. Kalau salah itu salahnya di mana harus jelas. Nih, saya bukan membela ajarannya Gus Dur. Saya Gus Dur itu ya punya wajahnya sendiri, saya punya wajah sendiri. Itu urusannya beliau. Tapi ini saya jelaskan yang versi ahli Quran. Saya sebagai ahli Quran akan cerita. Yahudi, Nasrani, Islam itu tiga agama sama yang sama. Sehingga kalau salah itu disebutkan salahnya apa, itu coba kiri fanatik. Pokoknya Kristen mesti salah. Omongan orang Kristen mesti salah. Orang Kristen yakin ada surga. Nampu salah berarti surga kan? Orang Kristen yakin ada neraka. Berarti orang Kristen bersalah Orang Kristen ya yakin lah. ibu bujuri wong bisa. Lalu bisa ngomong orang Kristen salah berarti itu beda selingkuh salah kan? Tiga agama ini sama-sama yakin ada surga, ada neraka, ada hisab, ada pengadilan, ada macam-macam. Dan tentu kita dalam hal ini terpaham. Mulai Quran, ciri ini Quran, mana ngaji Quran anak pulau, Mungkin sama nanti pulau, hampir gue orang pinter kalau pulau, nanti pinter kalau pulau, itu pulau wajib Tak pikir ada pinter malah rapi itu. untuk foto paham. Setiap kesalahannya madhab Kristiani atau Yahudi itu di Quran mesti disebutkan salahnya gimana. Misalnya lakau jika para ladina koru inna saat itu salah. Teori bahwa Tuhan Trinitas itu salah. Ya sudah disebutkan. Oh berarti kesalahannya di paham Trinitas. Orang Yahudi salah dalam hal ini disebutkan. Karena kalau disalahkan semua, nanti keyakinan Yahudi Kristen tentang adanya surga neraka kita ikut Malah ini ketika Nabi Nabi ketika ditanya ya Rasulullah kok banyak cerita di Taurat Injil dan yang diceritakan orang Yahudi Nasrani kok sama dengan Quran dan menarik. Jadi kata Nabi, lalu sotiku, ke jomniya jomniora, ya, lalu sotiku malah tugas siku, ke jomniya, ya jomniya mereka kan nak muni, ya kadang muni salah. Muni ora kadang benar Ini penting kalau sehingga kita kalau salah itu salahnya di mana harus jelas. Nah, Quran itu punya tradisi ketika cerita Nasrani yang salah disebutkan salahnya di mana. Paham ya dong? Dan ilahot kafar lagi nakaulu inna wa huwa latiful Sungguh kafir orang meyakini Tuhan itu logos, logos yang menjelma di islam. Ada Kristen yang meyakini Trinitas, ada Kristen yaitu tadi yang meyakini Isa Allah, Yesus. Ada yang mengatakan Isa, nopo Tritunggal, Isa Tuhan Bapak, Tuhan Allah. Itu disebutkan yang salah itu di mana? Ini paham di rumah. Nah, Quran sendiri sering ngendikan bahwa Quran itu musaddiqal lima bene yadihi minat Taurat wal Isinya Quran itu ya sama dengan Taurat dan tapi ketika Taurat dan Injil itu ada resiko muharram, yuharifunahu min ba'di mawadihi, ada yang sudah melenceng. Itu kemudian kita hati Mana yang sama dengan hukum Islam kita iakan, yang tidak kita tentang. Tapi kalau masalah surga neraka kita kan sama semua. Jadi ada orang Kristen keyakinan ini, Ya suara warga gue nikmat. Orang Kristen mending terus mungkin gak percaya. Gak, gue siksa. Kan malah kayak ngedan Bahasanya juga sama. Orang-orang Kristen ya bilang surga Eden. Wong Arab darani Adem. Wong Italia darani paradisa. Paradisa itu sama betul di paro. Paro. Sama kan. Betul tadi zaman Nero. Parodi. Wong Italia tak muni paradisa, paradiso. Foto. Nero. Paradiso. Niku sama kata Nero. Betul Nero. Parodi sama, sama semua. Sehingga saran pulau. Dan nanti tiga agama ini menjadi kekuatan religius di layar kiamat untuk menghadapi teori ateisme atau komunisme, di mana anti anti Tuhan, anti aturan, anti akhirat dan anti saya. Mengenai di pulau itu, dan Ternyata teori yang diyakini orang Yahudi tentang cerita Nabi Yakub, Nabi Yusuf ya sudah tiga ngetek ada dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Quran menurunkan persis keyakinan yang ada di benak orang Yahudi. Artinya cerita Nabi Yusuf ya memang demikian, paham kenapa? Ya, Berarti ini nopo, akhirnya Quran yang dicerita yang cerita tentang Nabi Yusuf tak surat, podo keyakinan sing di dalam benak wong Ya akhirnya sejarah ini sama. Sejarah versi Yahudi Kristen ini sama tentang sejarah dulu di Mesir ada nabi namanya Yusuf. Ya bedanya terus gitu wow. Namanya Sinten Yusuf, berarti Gus Yusuf. Karena Kristen Sinten Yusuf, malah ini balik nenek bahasa. Nah Kristen jadi Yusuf, nah Islam masanya nopo Yusuf. Ini pun nasibnya beda ini mau nasib bahasa, jadi kan nasib saya. Namanya Sinten Yusuf, Pak. Namun dia sebut Yusuf. Orang sekolah dia. Ya, ya, ya. Saya lucu. Idolane podo, bintangnya podo. Itu orang Islam idola. Nabi Yusuf. Wong Kristen. Nabi Jinda. Wong Barat itu nak kepingin suka. Itu tafaul. Mbak Nabi Dawud. Ke Nabi Dawud rada suka bujuhnya apa? Mana sejarah King David. Kenapa? Wong Barat nak kepingin suka. Tidak ada orang David. Paham ya? Wong Jalan, ada ya, apa? Oh, jadi mana mau tiga agama ini oh, lucu tenan, orang tahu tapi idolanya kok. kayak itu kaget, nah, Islam selingkuh beda Kristen. Video atau sila, suwi orang, sebenarnya oh, Islam, suwi keluarga oh, Kristen itu jadi ya, ya, bener-bener saya jadi bingung ada ya, kok foto. Pinta ke Islam Yusuf, pinta ke Islam Yusuf. Pera kembar Namanya sendiri Yusuf. Kalau situ namanya Yusuf. <laughs> Wah, ya foto maksudnya ke Yusuf bin ya. Wong Islam nak muni no. Ya. Nah, Kristen muni no. Foto. Nabi kancane Nabi Musa jenis Yusuf bin Nun. Ya kita mau maca Yusuf bin Nun. Wong Kristen maca Yosua, ada apa? Jadi apa kudu Mulai dari itu terus. Ono kiai model bagus terus dia tahu nolak. Mau nih yo ora ilmu. Sebab kula yo ya jual ilmu. Tidak sampai ngawur mana sih? Ya ngawur. ora kalau itu sama sawangane bener apa ngawur? Orang ono ini ini ana sik ora orang. Jadi kurang nih, tapi itu apa? timbang timbang luas pandangannya akhir daerah kuat malah mengecek dong tinggi atau lorok tapi sebetulnya Quran punya tradisi kalau menyalahkan orang Yahudi itu itu disebut halnya disebut lorok halnya tentang apanya misalnya orang Yahudi salahnya di mana Quran mesti cerita wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi hak biasanya orang Yahudi ini nabi Enggak pernah di Quran menceritakan dosa yang Yahudi itu sirik. Mereka Yahudi itu di dosa apa? Sirik. Tuhannya dia tunggal, ya buat. Makanya tidak ada di Quran cerita orang Yahudi punya dosa apa? Sirik. Paham ya, Sehingga terus kemudian sekarang hanya beralih masalah bahasa, masalah tragedi. Ini gua aku nawang Islam idola nyebut Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, wong Nasrani misalnya Yosef bin Yakobus bin Ishak. Ishak itu Tom jadi orang orang yang tuh, nama Ishak bin Bermen. Ibrahim dua orang apa? Ya wes, kaya terus orang kaya beda uang terus. Gitu Yusuf dari itu mereka yang kami maksud Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. kita Yusuf bin Yakobus bin Ishak bin Brahman dan itu kode orang India dengan Brahmana nah orang ya begitu jadi presiden Amerika ini orang Ibrahim Lincoln banyak sama ya sama memang tokoh memang sama ya orang itu sih dimasuk ke Ibrahim Ibrahim yang populer itu malah tiga agama ini musuhan tapi ya orang Gak iso tukaran tenanan. Berbes Arab tujuannya orang Barat. Orang Barat itu orang Barat. Nah, sing beda lagi Diana di daerah anak itu di Alfayat. Bahasa Inggris muni Alfayat itu tulisan Arabnya Alfayat. <laughs> Kena ilat Inggris dong Alfayat. Kena kajian ke Aksus, Alfayat ke Foto. Nah, yang antik dalam tradisi pegawai Islam adalah seorang Muslim oleh rabi ya ya atau ya. Tapi tidak boleh rabi itu ada itu total rabi Tapi tidak kita biar. Lagi perlu di, dianalisis. Nganti oleh dirabi bukti setengah benar atau setengah salah. Setengah apa? Benar. mengganti uang Wong lanang Islam, kalau rawat diwale itu kadang wong salah paham. bilang lanangan Islam ngelanang maksudnya Islam. Iku oleh Rabi Yahudi dia dari apa? Memang ada syarat-syarat yang sulit. Misalnya nafsu kan satu mungkin syarat yang belum dirakal. Jadi dengan itu zaman tahu ketemu ini di kuyon, bentrok, bentrok buat hukumnya. Allah ulama dukul awali ya abaya tidak dikasih tidak bisa. Bukia ini semua dari rafa, santri ini dari rafa. Mulai dia kalau ngaji dia rafa. Barang ngalim dhewe lagi, coba baru guru kula tak takoki. Aku bisa ngerapa, kotor apa sampai ambil mobil pacarnya ngotot. Malah ketika ini cerita hukum oke. Ketika Jamal Mirdad itu nikahi dia kandung, ini hukum bukti ini kalau utarakan nggak apa-apa, ini hukum. Itu misalnya kan teman-teman saya, oh, Jamal Mirdad itu tombol pulau yang di Boro. Itu baik kiai kancane Mbak Pulau. Misalnya misalnya kayak konco ngaji pulau. Di pulau di Jakarta itu tidak jalan Wong paling dulu itu nggak apa dulu dulu itu jauh nah, kan itu. Malah nih anak itu tadi tadi ya, rai ya, ya, ya, ya rai kiai macam bapak itu. Ketika Rabi beri dia lalu kiai itu hukumnya nah, dia. Nah kiai itu juga sesuatu pulau, ya hukumnya kasih Berarti yo ya, kasih. Hukummu itu ngelakoni orang mikir hukum kok sampai sing pikir. Umpama itu dosa sing dosa gampang ngerti. Tapi sama terserah rasani Lydia kan tuh kok bingung. <laughs> Bapak macam lucu ini. Malah lorong Indo kan. Wong sing ngelakoni orang mikir kok kue mikir apa? Hukum. Kalau mau misalnya coba haram-haram lang untuk enak, lah tapi untuk apa jadi? Dia rugi, kalau mikir itu apa rugi, benar. No. Lo kadang kita ini kan repot, mikir hukumnya salaman untuk wedok iya, gue Jadi kalau mau partai salaman gue hukumnya iya. Orang lanang bewedok nggak boleh diisi hukumnya salaman gue haram. Kan ya biasa toh. Kalau nanti ditentang. Gue kan nanti salaman untuk wedok, ya tahu ya berapa. Ya haram, ya haram. Lo kira itu melakukan apa? Iya biasa aku manusia. Iya, tapi gede. Kamu Iya, tak tahu. Tapi biasa dulu orang itu iya, biasa. Tapi tak tahu saham. Saku sama hukum sing kalah gak selamat. Tok dulu, no. Itu malah. Kowe mau sering delok Kau apa-apa. Hukumnya waktu itu delok wedok sing ora patrum yo haram. Sing haram gak selamat tok. Nah, apa yang serius? Mungkin itu yang nggak bisa dari partai-partai tertentu yang ekstrim. Kalau niat haram, ya kesalaman itu Oh, kenapa? Haram. Seakan-akan kalau yang haram, yang salaman itu haram nah delok orang malah parah dulu. Apa itu orang ngatur betul orang salaman orang parah. Orang ngatur anjekak betul terus rasa apa? Salaman. Akhirnya dia kan, mungkin oh, jenang harus tenang, sudah makannya tenang, kok itu kue, itu masih berhenti, perkara ini berapa? Oh, aku misalnya terpaksa salaman, entah terpaksa dengan tanda kutip karena hukum macet, bawa perso, bawa seneng, bawa nafsu, apa pengiran sengrok, sengrok agak kue, sengrok apa? Aku ya yakin Cuma aku tak akali, jadi malaikat tak akali. Nah, aku nanti ngajak salaman, ini aku haram yang diciptakan oleh kondisi. Jadi haram dikondisikan. Tapi kalau nanti ada salaman, saya mengkondisikan haram. Jadi malaikat tak nyadar kudu tak beda, kudu tak beda. Nah orang tak somasi tenang. Jadi kalau saya dikondisikan tidak salaman, itu artinya saya dikondisikan untuk haram. Tapi kalau saya ngajak salaman, itu saya mengkondisikan haram. Dan malaikat kudu beda, itu orang tutup. Sementara aku itu loh, tak ada di santri, aku itu loh, roh roro aku itu loh. Muncul tak sampai terkuat, mesti ke sini dulu, saya itu orang minat dulu. <laughs> Jadi yang kita lupa, kenapa kemudian polemiknya itu masalah selama. Kalau kita fair secara fikih Islam, haram itu tidak dimulai dari salaman saja. Terutama masalah nazar, masalah apa Kadang dia dia buat, dia ngomong soal uji udah belum sama, tapi ada waktu peromongan ke daerah karuan tuh iya kan, waduh tuh soal pas-pasan, itu namun kita lucu, jadi mau salaman tapi diskusi berwartaman wahyu rabar-rabar. Sementing orang apa? Gue nonton kok suci bergorang apa? Misalnya lo batawati wahyu, wah kiai ini imannya pas-pasan, misalnya kiai itu rukun lah, iman pas-pasan lah, Gak belum salaman, nah, alasannya saya kiai juga islami, gak belum nopo. Waktu padukan belum gak baru Lu menurut hukum Islam itu sekarang salaman apa nazar kan dua-duanya. Nopo? Dua-duanya. Salaman kita haram, belum. Lalu kalau kita kok itu apa? Apa yang kita kok itu orang? Jinak nasib. Salaman. Ya, berapa kali. Ya, aku lo kok ngaku aku nak bodoni malah dosa loro. <laughs> Ya ora kiai tidak kok ora dicari. Saya lagi kudu ora. Tetap apa kok? Penakne kok ora tahu. Ya tahu itu yang balik foto kowe itu. Lho kan perlu dicatat, dicatat Saya kan tenan ngomongan dulu. Sebentar kita tenan kabeh. Misanan itu yo ya haram. Lagi yang Jawa lucu, nak salaman mbek wartawati atau mbek orang liya kalau haram kenal tapi nak mbek rasa ra haram. Padahal ijma ulama misanan oleh dikawin sepupu. Kira-kira salaman itu haram to. Wis haram to Tapi ya enak ya salaman mbek kau yang ngono. Sepupu cara iki lho nak anak anake jujur. No. Nak tanah kan. Pokoke anake jujur, anake jujur sepupu. Loh, nak menahan anak Nak menahan mungkin makro. Pokoknya anak kakak, be anak adik. Tunggal bab, betul. Gitu, misalnya. Umumnya kiai Jawa itu kalau sama misalnya kan gunjaan biasa. Salaman apa mana? Kalau tiap ada saya gimana? Kalau biasa mau misalnya kalau putri. Ya jadi memang begitu. Padahal menurut ijma'nya ulama kan halal sih nikah. Mestinya juga halal -hal haram salaman dan lalu pulau ingin pulau masalah salaman di luar Nanti meski kiai harus mati di serasa salaman. ini biasa. Nah, kepaan ora salaman, ora ya salaman, atau nah, kepaan salaman ya ora ngono, nak nekat ya nekat. juga nekat apa tujuannya Obama ra ini kan juga ya aktif. pak wong Wahyu aktif pak mah ketemu pisan ora salaman. Kalau kalau dia bulat balik kan, jadi kiai ini repot. Malah tamu kan kadang tiang awam punya adat nasional. Ya, Soal bulan itu mesti ngajak salaman. Takut. Padahal minta kamu kuku. kok. saya ini kerja di Cina. Saya seorang muslimah. Tapi karena nasib saya miskin kerja di Cina. Tugas bulan anak itu pengerja. Hukumnya sepuluh. betul Tak ngomong ya. Mau itu tak jadi dia itu nyor, mulai salaman dihukumi haram, di hukumnya haram aku aneh aneh Jadi aku lorok yang pindu lorok sama. Jadi aku enak. Mungkin, sing kula di gorengannya di gorengan baju si goreng pulau, di pulau rana baju tenan. Mangan pulau panjang tempe, tapi kayak gue minyak goreng jadi gue goreng nopo. Ini nggak hukumnya pulau itu. Hukumnya pulau sepuluh. Kula oke, ibu putih di hukumnya haram. Nah, kalau takut jenengan kita e paling jauh jawab haram. Kalau ada penerbangan terkenal, agar orang mau haram mesti gembar dari orang. Adanya jauh loh kayak Terus, gue yang beramangan gue mati, jadi ramangan gue ya hal. Nah terus apa ilah? aku loh nih ngetro anak itu gereja. Jauh orang gue yang ngetro anak menikmati rasa juga di pondok. Kowe ora terus anakne madrasahne pondok. Boten mesti boten kuyo nak kula ora terus anak eh dino niku kan kripto. Lah iya kowe ora terus anak omong. Anake mondok Ya ngapa Anak mondok mergo kok wis selingkuh. Lah kowe wis tau kowe ngetro anake dene ning gereja. Lah kowe kowe Ayo kowe gak wae. Serang kok Serang apa? Lah eh, iya, wong-wong Islam sing kerja ning Hong Kong lu ra ngitmai wong non muslim. Tapi duwe dikirno bapake yang ngurut tampil masjid. Jadi waktu e bapake ning masjid, ibadah ning anggap bae dene iku ngetero bapake ning masjid ibadah ning dengan jalan kerja ning. Dan nah, akan Ambil baik, gue punya anak gue baik, gue tiga meter anaknya pengiran di Sunamo. Memang kalau pura kali mau. Gue kok panas yang nonton. Tapi mana dunia mau kafir hukumnya kan ini. Nabi Musa kalau begitu malah punya orang. Nabi Musa kemudian tidak ada apa. Wahana nihar, mergo Musa itu mangan dunia ini Firman, Firman rapatnya ikhlas, mergo Musa calon musuhnya. Fir'aun dulu ini dunia, dunia nisbi. Musa diatakan ya, tak dunia firman Allah sing dua orang. Jadi pikirannya Nabi Musa, dia itu mau mangan dunia ini Firman, mangan dunia ini Allah. Betul. Jadi Musa tidak kena bukti, udah perasaannya dia mangan dunia di sini. Allah. Orang mangan dunia di sini. Pertama bantah terus. Eh, iya, memang iya, terang itu. Iya, iya, oh, ya, orang mangan di sini oh, Allah, orang mangan di sini Allah. Coba tahu itu nggak berpikir Allah. Allah. terus. Aku nebak, kenapa tak karena jawab pada nopo. Tetapi kalau ngomong ini, tapi bisa hati, gue pun niat, cuma di pengiran, gusti muka-muka, kulon itu nang cepet, iso mergawi, sing gue hati. Ya gue hati itu. Ini nak tuh nggak merunti lo, lu ya sih boleh mati. Ya. Memang gitu, semua hukum itu beda dengan sejarah. Nabi Muhammad ini eh, di rumah, bikinnya Abu Lahab. Musa eh, di rumah, bikinnya itu. Kita terkenal. Sunan Ampel di rumah, ambil dunia ini mau coba. Wong rok kafe, ambil cinta baca yang hitam, mau coba. Zaman dereng dia. Cocok-cocok sejarah. Oke, nggak boleh untuk peradaban di Londo. Haram kiai lupa sepur. Mesur ini warisannya apa? Dia seneng nih haram buruk. Macam dia ini salah di nopo. Buruk. Terus ada menangan itu para dokter. Rel-rel yang Yogyakarta warisan itu. Yo kok bodoh, ya kok enak temen temen bayar orang jadi anak tengrat. Lah normal ini apa? Ini kalau kita sebenarnya. Jadi ya, Yahudi Nasrani Islam itu tetap dibutuhkan untuk melawan kekuatan ateis. Karena ada kebaikan nanti dunia ini orang cara berpikir tanpa nopo tuh. Ini kalau baca cerita yang menarik juga di Quran. Semua Quran ketika menyalahkan Yahudi Nasrani itu pasti disebut halnya. Ini pasti disebut nomor. Dan ya di hal itu biasa. Kamu jangan menyalahkan tradisi sebagiannya yang benar. Ya tradisi sebagiannya yang benar kalau orang Nasrani ada nih, tampil kata mereka kumpul kumpul sini kumpul tuh. juga, Yahudi lah ada nih, uang tampil kata mereka ini kumpul Sama dengan kita. Nanti cuma teknis negarnya yang beda. Yang satu mungkin di gereja, kita di masjid. Tapi sama-sama sepakat yang tanpa akad itu jadi kumpul. Coba nanti kalau orang itu ateis semua, apa artinya akad, apa artinya dulu, karena mereka ateis. Ini kalau cerita sejarah. Romawi, bangsa Romawi itu Kristen. Ya, bangsa Romawi nopo. Niku pasukan Romawi itu menguasai teritorial Palestina. Bangsa Persia misalnya di Iran, jadi namanya apa Persia? Persia. Persia itu ateis, Sebagian dari sejarah penyembah api. Walhasil tidak punya agama sama, tidak punya agama nopo Romawi perang memperebutkan Persia kalah. Nopo? Iku wong Islam susah ya Allah. Ya niku kan Nabi itu sedang Mergo wong wong kafir Mekah sing ora duwe kitab suci. Niku terus nanya kan Nabi, "Mas, bala wong Romawi. Ini kan ini kerja sini. bala wong Romawi sing duwe kitab samawi. Ternyata kalah habis sing ra kitab. Susah. Tapi Nabi susah itu. Padahal sing kalah Romawi sih Kristen. Sing kalah wong Romawi itu Abu Bakar tidak ada dengan Nabi, Abu Bakar engkau beberapa tahun kemudian Wong Romawi menang. Kemudian Totoan itu kalah. Abu Bakar Totoan menjadi uang kafir. Totoan itu saya ketemu Abu Bintang. Tahun tahun tak mesti Romawi ku menang, sing ngomong nabi ku nabi Muhammad. Wah, orang oh, ngajar tadi yuk kadang bidol bareng Barang tahun tahun Romawi rum menang, patang tahun dia menang. Kode Nabi Muhammad, kaji Nabi Muhammad kadung totoan. Orang menang-menang dari kaji Nabi. Berkokorannya ya ketika ini bibit di sini, pipit itu bilangan antaranya tahu sampai tolong. Jadi orang jelas telurnya, orang jelas apa, orang jelas imannya, bid'i no. Nah, kaji Nabi yo, yo ya, ya pinter, banyak Nabi yo ya, Nabi. Ben aku Bakar gak rugi Ya. Kue nambahi jarak totoan, tapi yo nambahi jumlahnya. di diceluk. Mengkan terus tahu kan, kamu Bakar kita kalah, terus tahu kita kalah, Tapi itu. Yo tetap totoannya tidak, tapi waktu itu 40 tahun ukuran tenaga lain, 6 tahun. Pokoknya rona apa itu sudah dong. Jadi kok kalah sing papat topiro tapi menang kenapa? Mau kafir itu ya seneng, mau karuan. Oh, karuan gue kalah ya, tambahin kira ya gelem, mau kira pokoknya gue pakai. Tapi ya bukan untuk bocoran bukan jinak dia, tapi untuk bocoran kau jibril. Jadi kok tahun ke enam mesti nopo? Ya mesti kalah, bersiap ya mesti kalah. Tapi secara ekonomi benar Abu Bakar gak rugi, Totoane kok nambahi, paham? Berarti kok impak, paham napa? Syukur-syukur babi. Wis dihitung. Awalnya nabi itu ya pinter, ya pinter lah. Dia ya tahu pinter kok tuan perang ngirian lu. Lu aja dia tahu tuan kan terharam. Totoan ngombe arak itu haram itu ah, buatan awal-awal Islam teng Mekah. Lu dia sahabat itu nyabu ngeflek. Lu ceritanya kan gak ada. Wong kafir nak perang kumpul, mergo mabuk sih. Sahabat wong soleh, orang mabuk rapati nopo. Terane wong mabuk nekat musuh wong ra nekat kan repot. Akhirnya be orang yo ora mabuk. Ben foto ngawur ya. Repot. itu nanti sampe tak kok ngadhi buku kitab. Pertama kok meruan. Mulane ning gone Quran disebut di walak nabi nakhili wal ahnabi namin gula dunawah. Tak tak dulu enam minggu nopo. Termasuk mati Allah itu anggur kena buka ya Arab. Mereka tidak sesuai nopo kan. Wah, ambil perang nanti itu orang Islam menang pesta. Pesta tapi ciri utamanya pesta dia nyapu Barang nyapu Sayyidina Umar nyimam Kilamu musoko nyimami. Kuya yo kafirun abudun mata abudun antum abudun nama abudun. Walhasil artinya dia wong kafir aku ini nyembah nyembah nyembah, aku nyembah tidak nyembah, aku awur orang Wah oh, akhirnya resah sahabat, wah parah. Lapor dengan kanjeng nabi, kanjeng nabi gara-gara komer itu halal, aku lah orang karu. Akhirnya dikaramno oh, tapi latak robu solata wa antum suka. Jadi nak jam lalu dia oleh ngeplay. Jam itu ngeplay oleh, walu oleh. Mana jam sebelas tim mepet mepet solat orang oleh. Korbi ya orang oleh ngeflek, nah waktunya parah nopo, nah toko tolak oleh, jadi ya, kalau bagi sang itu gitu oleh. Ngambil tenan gitu, karena nomor sampai tiga tahun. Lho iya, nah dia tetap parah, oleh kuatir yo, ya, dia dia soleh. Wong nakal ora usah diharamno ya tetep ngombe. Dikalal ya tetep ngombe, diharamno ya tetep nopo? Kulo wis sering ditentang, ngoten kuwi marah ini kulo. Nak tiyang sing mabuk, ya mabuk. Wong sing mabuk diharamno ya tetep mabuk, dihalal ya tetep Mulu ora urusan roh hukum, wong dia balik mabuk ora perkara delok rasa mansuh, trae wong nakal. Mosok wong mabuk berdasar perbandingan nasab. Ora orang itu, trae wong nakal yo ya nakal orang orang Kowe ora kuwatir, apa nah, aku udah ben wong aku. Wong nek mabuk ora krono nakal mantu, ora krono mengkaji hukum napa? Islam. Nah, kalau orang nyai, dia ora bisa napa? Nanti mabuk perkara orang regane hukum. Malah hasil itu nak jam itu oleh refleks, jam baru terjangkau, jam sebelas, enggak angker dulu, refleks, enggak angker. Ngoten, lapat profesor atau antum sukaro, makanya tulisan ayat kata tak lamu mata kuruna kamu itu jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk, Sehingga kamu kenal betul apa yang kamu lakukan. Apa tak lamu malah. boleh akhirnya Tapi setelah kita mereka apa doa mabuk Barang mabuk do kuwaran. nanti nanti jorok-jorokan nyanyian. Nanti gue-gue digowo. Nanginya gue-gue digowo. Dua cara air eronte. Wah, Oh, bapakmu ra iku ra sing gocek teluk iku, iku dhisik bapakmu sing jemenane iki wae ya repot to. Ngumpet-ngumpet masalah jahili. Jahili ya, kaya oleh benar Walid kan benar Roki kaya tak critano yo ora to. Aku wis jodoh to sak. Jadi ora kan Kaki nabi. Nabi. Nak diben-ben terus pokoke parah. itu haram yo ya, semenitan. Ya terus iku inna kalau kongru kalau mesti kalau anso kalau kamu itu min amalis setan. Ya saiki haram total. Sebarat parek salat ora Kenapa? Kalau balik tentokan aku Bakar. Waktu temponya ditambah, totoannya ditambah, sehingga ratusan untuk tenang. Akhirnya Romawi menang. Ini Romawi, Romawi menang. Romawi itu Kristen, Nasrani. Ketika Romawi menang, kanjeng Nabi agamanya Islam. Wahyu yawma idhi ya protumu minum, Paham ya? Wa ya jadi begini surat Rum, Guli batir Rum, fi adnal arti wa Rum mimba diwalabihim, saya berikum, fi isinin, lillahil amru min koflu wa mimba du, wa mahiri ya prokul, mu'min. Romawi perang sampai Persi. Di hari Romawi ngalah Persi, Wa Islam melok du. Mereka terus paham bersama, nak ngoro ahli kitab, sing duwe kitab lebih baik ketimbang yang tidak punya Nanti saat ke ilayah kiamat. Wong Islam itu wis siap konco Kristen ya, ditimbang timbang konco PKI. Paham ya? mulai ketika Kiai Maskur, Kiai Kiai pendiri bangsa ini, itu ketika Nasabah mulai nentang tak nama, Tapi ketika Pancasila ngakui Kristen, Kiai Kiai gak nentang. Mereka kancaran Kristen sih kebayang, tapi nak kancaran komunis, buat nopo kebayang. Sehingga kiai-kiai yang dulu ikut mendirikan sekte ini menerima konsep Bhinneka Tunggal Ika, menerima konsep Pancasila. Beda agama tidak apa-apa, tapi beragama, tapi tidak bisa menerima non agama. Paham ya? Itu, itu ya prosesnya pan. Bisa orang nopo video agama. Keparapannya Indonesia ngakui Kristen, ngakui macam-macam. Era kusir tapi belum bareng. Tapi nggak bisa ngakui ateisme atau nopo komo itu sejarah Imam. Dan itu tidak istihad yang salah karena dulu zaman Nabi juga begitu. Faham ya? Ini gue cerita tentang Romawi dan Ren. Dengan dan nah, semua cerita Nabi Yusuf ternyata awalnya begitu. Orang Yahudi itu punya cerita-cerita Nabi Yusuf detail dan itu di benak mereka. Kemudian dipakai ngetes kenabian Nabi Muhammad sejauh mana Muhammad kenal itu. Dan kalau Muhammad sampai kenal berarti biwakin minawoli nah, dan itu bukti kena Wakanu min ikramil maliki wa huwa arhamur rahimin fa arju ayyamun nabi hifzi hadhihi bidu atuna ruddat ilaina Walama fatakulan ini buka toko ikhwati Yusuf mata agung ini barang-barangnya barang ikhwati Yusuf. Wajah itu mempermatuhi toko ikhwati Yusuf di doa nilai ini nilai tukari oleh nopo. Uang penukarane sintetik ikhwati Yusuf udah puji balik nopo di doa ikan tim balik nopo di doa ilai kemarin ikhwati Yusuf. Kalau pada ngucap sopo ikhwati Yusuf ya apa nih bapak kita mau teo nabi mau teo nabi sayur mah Mau tema istiqamnya dan ayu saya entek di ini perkara waktu bugolek kita mendikromil malik kita sanging oleh malik anak raja. Agama ingkang luwih gedhe minhada sangi iki. bilfokon Qur'an tinwata bil faqon yati kita Yaqub. Wa kanu lan ana sapa ipati Yusuf zakaru padha nutur sapa ipati Yusuf lagu maring Yaqub ikram aku Eng oleh no al aziz to al malik lagu maring ipati Yusuf. Hadhihi utawi iki iku bidu nagi barang-barang kita rudat ingkang den balekno apa bidu ahli maring kita. Wanami ulan nempur kita ahlana ing keluarga kita demi keluarga kita. Enak sih tegese nekane ingsun bilmi roti kelawan nempur makanan nabung krono ahlina. Waya timirat atau amu itu nempur makanan pokok. Wanak padulan jaga kita aku ing dulur kita wanak jadulan nabi kita kaila bairin ing takeran tak kuwate angkatan untuk. Maksudnya nak ketambahan kita. Benjamin berarti ketambahan kita untuk nopo bekal hak muate tumpahan unta kailan nopo bair yakina kedulur kita dari kau temen kono kono kailu bair iku kailun ku timbangan ya siron engkang enteng sablon tegese ingkang enteng engkang gampang alamat maliki ing atase raja lisato ihi krono mana raja Kalau ada kapa Nabi Yakub, lan ursi lalu ora bakal nglepas ingsun ing Benyamin ngoten wae. Ma'akum sertane sira kabeh. Hatta kutu sehingga maringi sira kabeh ning ingsun mau dikon ing perjanjian di isi perjanjian menawa sang Allah. Bi anda khalifu gambar itu sumpah sira kabeh. Latak tunan yektine bakal nekakno sira kabeh ning ingsun bi iklan bunyamin. Ila atau kecuali yang to den siap atau ya, den tegir mati sapa bikum sira kabeh. Bi antamu mutu gambar to mati sira kabeh atau glabu to den kalahno sira kabeh. Para tutiku mongko ora kuwasa sira kabeh alina lan nekakno bi iklan bunyamin. Pada guru mongko podo nyembadani sopo iku aku ing Nabi Yakub ila dalika maring mengkon-mengkono ityanil mausiko. Pala maha tahu mongko semangsane podo nekakno sopo iku aku ing Yakub mausiko rum ing komit mene iku. Didalika kelawan nekakno Bunyamin. Kala mongko dawuh sopo Nabi Yakub, Allahu ala ma naqulu wakil. Allahu ta'ala ala ma ngatasi perkara naqulu kang ucap kita nak liya kita wa antum lan sira Iku wakilun dudat sing nyekseni, syahidun tegese dat sing nyekseni. Warta bilang ngutus sopan Nabi Yakub bu ing ikilah bin Yamin ma'ruf cerdani ikhwan. Ketika berangkat yang kedua dawuh Nabi Yakub Wakola qala dawuh Nabi Yakub ya bani Yakub Piro pira anak itu. Latar puluh, ojo majing sira kafe misro ing Mesir mimba bin saking pintu wahidin kan Wat puluh lan mancing sira kafe min abin saking piro pintu pintu mutafarriqatin kan beda pintu si bagus, supaya orang mengenali pun isra kabeh apa alain apa penyakit ain niku kedengkian saking sing delon wae wa ma'runi lan ora iso nyemugi nek ingsun atfa'u tegese ora iso nolak saya akum sing Di kabeh di kelan pengucap insun dari kae mengkono-mengkono lalat kulu nimbadi wakitin minawai saking Allah min sayin babar pisan utai min izai dangdut Kodar aku kang wis negeri sapa ing ikilah lak sek alaikum ngatasi sira Wa inna ma dalika musine mengkono-mengkono kauli Yakub iku sapa koton iku mau bukti welas. Inil hukmu ila Allah ora ono te ketentuan ku ila Allah kecuali Allah wahdahu wa ahli bijine Allah. Alaihi ngatasé Allah tawakal tawakal usun dihiblan Allah. Wasik ketulan percaya usun, wasik ketulan sikok usun percaya usun. Wa ilaihi wa alaihi lan ngatasé Allah faya tawakal mengkotawakal tawakal tawakilun al sing tawakal. Kala dawu sapa wa ta'ala wa lamma taqulu lan semangsane mancing sapa ikhwan min khaitsu amarohum. Sanging sekirane merintah bumi ikhwan sapa agung bapak-bapak ikhwan. Bapak ikhwan mutapar iki nak kale kita bisa kabeh. Maka ora ana kuwi ibune nyemugeno anu sang ikhwan min wawi ekodo eh, iki keputusane Allah min sain babar bisa. Ila hajatan kecuali kebutuhan tinafsi Yakuba ing dalam pengganti Nabi Yakub. Kodoh akan mutus-mutus nopo Allah ini ikilah nafsi Yakub. Waya tapi nafsi hajat iku iradati dapil aini iku nolak penyakit ain sapakotan krono walasi Nabi aku. Wa inna wulan kata Nabi Yakub lagu ilmu nyekteni yaktini duweni ilmu. Lima krono perkara alam lalu kangus semula insun bilim Yakub. Lintah limina tegese krono mulang kita iya ilmu. Yakub. Walakin aksaron tapi naga dia wa binti anak selalu faru kulaya alamuna kura ngerti sopa ilham Allah ing ilham Allah Ta'ala ni asfiya ini maring kira-kira kekasih Allah ini program ya. orang sidik masalah ain penyakit ain ini pun termasuk pun hilang Rian zaman dikir, sekolah ya. tadi kita sewonton sama bosan. Kabarnya tak tenggaya terus ya, tenggunu daya. Kalau nu ada konco kata, tenggaya terus ustad tenggaya. Ini ku jari ini, anu, kita orang ini rambut nabi nanti. Gombel rambut doni. Kita era hati wani bodoh di kulon. Itu dia itu di pedalaman daya. Nah, ono pendatang baru ada kecelok ustad tapi itu teh. Nah teh itu ekstrim. Jadi pelanangan itu kan dapat nunggu mobilan. Misalnya disuguhi kopi atau teh. Jebule alat kelaminnya itu jero kan gelas yuk. Artinya kalau bisa dimainkan begitu berarti kurang nototak, kurang hati. Paham ya? Mungkin sebagian yang ngaji ini juga pernah dengar ini. Lu tenang nih cerita kok seru ada campur jor. Lu tenang nih. Lah kue kata dengan orang-orang. <laughs> Ya itu oke. Tidak cerita-cerita gitu mah kalau dulu tuh banyak ya cek seputar magic nopo nopo nopo itu supranatural nopo kelenteng itu. Dulu di Jawa Timur Banyuwangi, kalau di Lonjo itu, dia ngoten. Nah, ono kiai nyaran dijajal di sana. Nah, tepak yo ya terus, nah tepak yo. Ini kok. Nah, ono kiai nyaran dijajal di sana. Sing Banyuwangi sing terus nopo, sing terus dokter sing terus pusing, terus nopo, pusing. Enggak jauh cerita, walau sebelum latihan ini mulai ya itu di sana Lalu pertama nomor kedua, kamu ketiga, lorna balik dah balik nabi. Yang ini tak terima. Dia ini, dia ini dan tak waras tak pandang. Ambil pulau tak babinya tadi. Tetakan Jadi nanti dia ikut nyata dari itu so. tentu tuh tengah tuh mau balik orang cepat waduh repot. Mau nabi hidup Jadi jalan alasannya gak nyata mau. Juga lagi terserah jenengan, kalau dikena kitab ya jenengan. Nah penyakit air ini maksudnya orang-orang bani asal. Ya, wa inka yulayu silipu nakabi abu sorihim lama tamihun lingkar. Jadi tiang Arab niku ono tirakat itu rapat orang daya, tapi kekuatan mata. Merintah itu ditirakati itu caranya. Iku nanti di kekuatan nang delok itu mati langsung nah, paling ekstrim juga kok nanti mas. Nah, segera ekstrim itu misalnya melaku coba pelajar, bisa tipu. Nah, segera mati ekstrim ya untuk demenan ibu, gara-gara pandangan mata terus demenan ibu ra usah maksiat mesum kan, Tapi itu nyata. Saat ini sakit itu kabar itu yang India, tapi terus benda benda, Benawan. Jadi sebetulnya olah mata, olah mata dengan arti yang supra, supra natural itu mulai dulu yang paling ekstrim itu sampai korbannya itu terbunuh ya sasarannya loh? setelah setengah mati peti mau ke presetok. nah saat ini era India namun gen ya, sampai gendam putih ramanji orang-orang di sini gendam lalu gue kan sering takut dia kesini sering mau orang di sini gendam oh, dia di dua orang pasti di dua oh, dia apa ya harus ini pangeran mentala soal lama di itu kan ngawur ya jadi kalau itu itu pangeran kalau gue buat nanti ngalami ngotot itu ini mesti cerita. Nah, dulu-dulu Nabi Sinten Yusuf buat tenggat. Kan? Mau jadi anak Nabi. Terus wajar itu menarik. Itu kalau perjalanan panjang dan mereka berkelompok. Wong sabdulu kok buat tenggat. Itu melahirkan gedeng. Iya. Nah, itu khawatir Nabi Yaakob, Wong sing duit kekuatan lain, Itu so nyerah. Paham? Jadi Nabi Yakub nganggo teori militer, nganggo teori intelijen. Jadi ya, takiki wong dulu ku songo ojo bareng tapi pencok-pencok. Maksudnya mata mate kita ya wong mate loro jadi ya, pitu. Lah nek bareng kan mate kabeh entek napa? Nah, Saya ujian buat guru min abdul bim. Jadi itu jangan nom-nom itu. Nak ngerayu tak kita, nak gagal entek. Ngerayu tak pitu. Tak mau tahu nyangkut. Nah, repot. Tapi wong saya ini ganggu dalil buat puluh min abwabu safari wa maqsad. Ya kita dikata ngoten. Ketua partai ini didekati, namun ana sing nyangkut. Mergo nanti kita ora nyangkut, kita dhewe ora nyangkut. Jadi nah, ketua partai ini didekati motor kabeh medhit dari orang mesti orang sing Nyangkut. Ya akhirnya belum mana, Jadi lewat puluh min abu abu. Kadang-kadang ya ngawur ya dalil. Memang komitmen pada satu hal memang resikonya kalau naga kasir itu fatal. Naga kasir itu apa? Makanya orang minta min abadum Dan itu rian ceritanya. tuh hal dulu kejadiannya. Ini itu kita alami kan nabi. Kan nabi itu tiangnya dulu sholat nabi. Niku pertama beliau jadi nabi. Kalau kayak Abu Jalal Abu kan waktu itu caranya melawan saya. Bani Asad niku di kekuatan mata sing iso menggelitirkan, iso dan wong itu disebut wa itu lalu seminggu nakar apa sorry lama sebelum meskipun itu tafsir ya hanya sebagian ulama menafsirkan ini ya. tapi kalau yang sering blog on TV sama nih yang kayak bintang-bintang yang tidak film yang memang nyata itu memang itu yang ulama sebetulnya dalam tubuh manusia itu memang luar biasa Sing kurang ajar ya wong sing kurang penggawean olah ala kelamin terus kita guna narik lagi ya, yo ora ora ajar Oh manusia kan macam-macam, orang yang olah gigi, bukti piye oleh ketek mulai gigi tapi kena go tampar di guna nopo. Barang orang yang gak terima malah nganggu alat apa? Artinya memang dalam sejarah manusia selalu ada yang aneh-aneh gitu, termasuk sing ada yang sukses olah nolong satu itu sebagian ulama menafsirkan demikian tapi ya sudah kita bilang tafsir itu tidak formal jadi tidak mengikat sampai boleh setuju boleh tidak cuma timbang sama raiso mikir dewe harus setuju timbang sama raiso mikir dewe orang duwe riwayat atau minat nomor atau bilang nggak tahu jadi kalau juga boleh meninggal rokok nggak masuk akal itu nggak masuk akal kalau pulau sering tentang yang gak masuk akal. Iya, gak masuk akal. Macam akal merupak. Kadang santri itu tadi debat orang kampus gak masuk akal, itu udah gini. Nah, jadi yang biasa, ya gak masuk akal, gak masuk akal. Tapi masuk akalku. Ya udah, semuanya sepi. Tapi tradisi sekarang di daerah pedalaman, kita itu tuh masih banyak. Pulau itu menangi, kecil pulau itu menangi. Terus Kondo-kondo yang latihan nyai dan daerah tertentu. Itu dites. Nah, kita sampai santet ringan. Orang santet berat, santet apa? Ya, mau diem-diem. Mau enak apa diem-diem berarti. Kus, pada no kiai ini kus gak kasih. Ya, oh. Tapi nak kuat, jadi layak jadi kiai. Kus, begitu lah nopo. Karena kasus pulau, kasus kiai-kiai di samping pun modern kan Bun, orang-orang mandi ramanti, mesti anda telah biar juga menopor dora mandi ini, jadi pada menopor. Yang pintar anda kira keluar tirakat, mana sih? Tapi dia saya kira tirakat, terus nanti santet dia mati. Dari toko tukang sandatnya, ya kira keluar tirakat, jadi orang mandi, jadi bodoh ya akhirnya kan apa apa Jadi dia ini kira tirakat raja hidup, tapi tukang sandatnya ya kira kuat nopo. Tirakat. Makanya kosong-kosong bodoh orang apa-apa. Jadi rasa lebih, mereka singkono itu ya orang jadul, paham ya? Ini ya orang jadul, tapi bersamaan dengan itu mereka juga sudah tidak. Wah, ini mau main rikdom dalam studio. Ojo lagi akal, sampai ini yang dulu studio terakhir akal. Dulu tuh anak itu kenal itu dulu apa? Jadi menyanyi kakak, mau menyanyi apa? Paham ini jadi maksud eh, li ala kusibakum alai. Ini sebagian ulama asli air itu satu penyakit. Sing orang itu bisa mati mendadak. Yaitu ilah, sebagian ulama menafsirkan ada kelompok tertentu yang bisa olah mata dan punya kekuatan membunuh paling tidak mencederai ya, tapi gini ku niku dawe ulama bukan dawe pangeran jadi kudu dibitano dawe pangeran ya dawe tafsir kudu jadi kalau tafsir itu tidak mudah Cuma timbang sampean gak paham, gak mandiri dalam berpikir atau anut. Paham ya? Atau nopo? Walau kata kolulan semangkali mancing sopo ikhwa, ala Yusuf yang atas Yusuf, awa mongko ngerangkul sopo Yusuf, doma tergese ngerangkul sopo Yusuf ilai maring awa Yusuf diambak. Apa hu'eng dulure Yusuf, rumahnya pendiam, jalan ini dipeluk. kalau kalau sopo Yusuf ini tak temen Yusuf, anak ya Yusuf, aku kayu dulur sirah. Fala tata is mengkau susah siro takdil di susah siro. Bima kalau berkoro kamu kamu sombong aja ya malu lalu kamu sombong aja. Minal kata di samping dengki lana mari kita. Wa amarolan perintah toko Yusuf bu eng bunyamin Allah bu eng orang tora nyerita toko bunyamin bu mengkirkor. Tapi kayak jujur cerita nak aku seron aku dulurku. Watawa to akan sepakat toko Yusuf ma'awi serta bunyamin. Anak-anak wingatasi saat ini Yusuf ku sayang tahu bakal rekayasa sopo Yusuf ala ya bu ing yen to netepno sapa Bunyamin eh nopo Yusuf du ing Bunyamin amun salah lucu mereka sepakat engkau kue tak atur tak rekayasa tapi yang penting kok kue orang sampe mulai ya mau terus direkayasa tawangane dituduh nyolong akhirnya raih kamu mulai wa tawa soalan sepakat toko Yusuf malu dunia, Bunyamin Alahan nahu ina saatnya saat temen Yusuf saya tahu bakal mereka ya tahu toko Yusuf. Alahan ayub kiawi itu netep no toko Yusuf gunung Benyamin indah orang bisa dilihat Yusuf kalau